Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi Kamu yuhibbu rabbuna warada Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah Para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV yang Allah muliakan Alhamdulillah kita harus sering <clears throat> dan terus memuji syukur Memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita secara khusus nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kita dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala <clears throat> pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaedah-kaedah fikih yang mana dalam pertemuan yang lalu kita membahas tentang kaedah kuliah kubro yang pertama <coughs> kaedah besar yang pertama yakni kaedah innamal a'malu niat kaedah innamal a'malu niat yang artinya sesungguhnya Eh, segala amal itu tergantung dari niatnya. Sebagian ulama menyebut kaidah ini dengan ungkapan al-umuru bimaqasidiha. Al-umuru bimaqasidiha. Bahwa seluruh perkara itu tergantung dari maksudnya. Yani tergantung dari niatnya. <clears throat> kaidah innamal a'malu bin niyat seperti yang sudah kita sampaikan ini didasari dengan sebuah hadis Nabi yang mulia <clears throat> alaihi salatu wassalam di mana beliau alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim dari Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu an <clears throat> bahwa Kata Umar, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Yang artinya <clears throat> sesungguhnya <clears throat> seluruh amal itu sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Kaidah ini memiliki kedudukan yang sangat penting sekali. Pertama, kaidah ini langsung terambil dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nas innamal a'malu niyat Dan semua ulama sepakat tentang pentingnya kaidah ini. Ya. Di mana <clears throat> eh, tentang innamal a'malu niyat ini seorang ulama seperti al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala pernah berkata tentang hadis innamal a'malu binniyat <coughs> beliau katakan inna hadzal hadis nisful ilm inna hadzal haditha nisful ilm sesungguhnya hadis ini setengah ilmu ya eh, maaf inna hadzal hadis nisful islam maaf ya inna hadzal hadis nisful islam Sesungguhnya hadis ini adalah setengah dari Islam. <clears throat> Jadi separuhnya Islam adalah hadis yang mulia ini. Ini menunjukkan tentang pentingnya hadis yang mulia ini. Hadis innamal a'malu bin niat. yakni bahwa seluruh amalan itu tergantung dari niat. Kenapa bahwa hadis yang mulia ini adalah setengah dari Islam seperti yang dikatakan oleh al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala beliau menjelaskan sebabnya kata beliau li'anna ad-dina imma zahirun wa huwa al-amal wa imma batinun wa huwa an beliau berkata karena agama itu karena din itu bisa jadi ada dua ya kata beliau imma zahir yakni bentuk zahir dan bentuk zahir ini adalah amalan ya dan bisa juga batin ya imma batin dan batin ini adalah e, masalah niat jadi din kita ada dua zahir dan batin zahir dan batin dan batin ini adalah berhubungan dengan masalah niat di setengah atau separuh Islam ada dalam hadis yang mulia ini innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya seluruh amalan kita itu tergantung dari niat. <clears throat> Juga tentang pentingnya kaidah dan hadis yang mulia ini Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad rahimahullah juga selain berdua ya selain keduanya mereka yakni para ulama tadi menyatakan tentang hadis innamal a'malu binniyat kata mereka yadkhulu fi hadisi innamal a'malu binniyat sulutul ilm masuk dalam hadis innamal a'malu binniyat sepertiga ilmu sepertiga ilmu masuk dalam hadis ini kenapa sepertiga ilmu masuk dalam hadis yang mulia ini <clears throat> hal ini dijelaskan oleh al-imam al bayhaqi rahimahullahu taala bahwa para ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad dan Ibnu Madini mengatakan bahwa uh, innamal a'malu binniyat adalah sepertiga ilmu. Beliau berkata uh, kata beliau bi anna kasbal abdi yaqa'u bi qalbihi wa lisanihi wa jawarihihi. Kata beliau bahwa usaha seorang hamba itu <clears throat> dengan tiga hal dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan anggota badannya. Ya, dengan tiga hal. Dan beliau berkata, "Fanniyatu ahadu aksamiha thalatha wa Dan niat adalah salah satu dari tiga jenis yang tadi disebut. Wa dan yang paling kuat. Yang paling kuat. Jadi, usaha hamba dengan niat, lisan, dan amalan anggota badan. Niat salah satu dari tiga hal, bahkan yang paling rajih, paling kuat. Kenapa? Limadha? Beliau berkata li'annaha qad takunu ibadah mustaqillah wa ghairuha yahtaju ilaiha. Karena niat ini bisa menjadi ibadah mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri. Ya. Sedangkan yang lainnya dari amalan lisan dan amalan badan itu membutuhkan kepada niat. Ini tafsiran dari perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad bahwa innamal a'malu niat hadis innamal a'malu niat masuk di dalamnya sulusul ilm sepertiga ilmu <clears throat> dan para pemirsa serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita sudah membahas tentang dalil-dalilnya kemudian beberapa atau sedikit contoh dari buku yang ditulis oleh akhuna Ustadz Ahmad Sabik hafizahullah taala dalam kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ini kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam. Kita akan bahas sekarang tentang syurut sihat an-niyah seperti yang saya janjikan dalam pertemuan yang lalu <clears throat> tentang syarat-syarat sahnya niat. Para ulama menyebutkan tentang syarat-syarat sah niat ada empat. Ya. Eh? Yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua tamyiz. Ketiga al-ilmu bil manwi. Al-ilmu bil manwi, ya. Kemudian eh, yang keempat alla ya'ti munafin bainan niyyati wal manwi. Ya. Ini empat syarat tentang sihat atau sahnya niat. Yang pertama eh, Islam. Kenapa? Karena ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang kafir. Ya. Ibadah membutuhkan niat. Ya, karena niat bagian daripada ibadah dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dari muslim. Ya. Wa may eh, wa may yabtaghi ghairal islami dina kata Allah Subhanahu wa taala wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima darinya dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi syarat yang pertama adalah Islam. Syarat yang kedua yang disebut oleh ulama adalah at-tamyiz. At-tamyiz, ya. At-tamyiz ini uh, <clears throat> biasanya kata ulama anak itu umur tujuh tahun. Ya, untuk anak yang berumur tujuh tahun, tamis adalah sifat yang ada pada uh, anak yang bisa membedakan mana buruk mana baik. Dia sudah ngerti tamyiz ini. Ya. Ini uh, eh, tamyiz dari merupakan syarat yang kedua dari syarat sahnya niat. Dari sini kita mengetahui bahwa eh, tidaklah sah ibadah ya dari sobi ya dari sobi dari anak yang masih belum tamyiz dari eh, anak kecil ya atau eh, dari orang yang gila eh, tidak punya akal eh? jangan tamyiz itu eh, punya akal ya kemudian yang ketiga ya syarat sahnya niat adalah al-ilmu bil manwi. Ya. Mengetahui sesuatu yang dia niatkan. Sesuatu yang dia niatkan. Maksudnya apa? An ya'lamal mukallafu hukma ma nawahu min fardin aw naflin ibadatin aw ghairiha. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah mukallaf seorang hamba dia hendaknya mengetahui apa yang dia niatkan itu apakah ini merupakan hal yang wajib apakah ini merupakan hal yang sunnah apakah ini ibadah atau bukan ibadah dia tahu ya jadi syarat yang ketiga ini adalah an ya'lam al-mukallafu hukma ma nawah hendaknya seorang yang diberi taklif oleh Allah Subhanahu wa taala artinya hamba ya, kita semua ketika ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala <clears throat> dan e, ingin dinyatakan sah ya niat kita maka hendaknya kita mengetahui bahwa e, e, apa yang kita niatkan dari ibadah kita itu kita hendaknya tahu apakah ini adalah merupakan kewajiban atau e, e, sesuatu yang nafil yang sunnah atau ini ibadah atau bukan ibadah. Kemudian yang keempat, alla ya'ti munafin minan eh, bainan niyyati wal manwi. Tidak mendatangkan sesuatu yang bisa menafikan antara niat ya dengan apa yang dia niatkan. Antara niat dengan apa yang dia niatkan. Maksudnya apa? <clears throat> maksudnya adalah e, sesuatu amalan yang bisa menghancurkan niat. Ya. Contohnya seperti murtad. Ya. Riddah. Ya, murtad dalam agama. Ya. Jadi orang yang murtad di sini katakan kaman irtadda ba'da niyatil ibadah faqad batalat ibadatuhu. Kata ulama. Orang yang murtad ya setelah dia meniatkan ibadah maka batalah ibadahnya maka batalah ibadahnya seperti seseorang yang misalkan niat umrah kemudian di tengah perjalanan dia eh, murtad wal billah maka batalah ibadahnya ya ini antara <clears throat> hal-hal yang atau beberapa syarat dari eh, syarat-syarat eh, sahnya eh, niat Kemudian para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang sudah Anda janjikan bahwa pada pertemuan ini insyaallah taala <clears throat> saya akan membacakan eh, contoh-contoh eh, tatbik ya, praktek dari kaidah-kaidah yang mulia ini ya, dari kaidah innamal amalu binniyat ya yang <clears throat> eh, bisa kita bacakan dalam pertemuan ini dari apa yang e, disampaikan atau ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ada beberapa e, contoh yang beliau contohkan mudah-mudahan e, memberikan e, faedah yang besar untuk kita semua ya untuk kita perhatikan dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan agar kita mendapatkan pahala dari ibadah kita ini. Tatbiqat al-qaidah. Artinya penerapan-penerapan kaidah innamal a'malu binniyat. Kita ingat kaidah innama al-a'malu binniyat bahwa seluruh amal itu tergantung niatnya. Ingat-ingat, sekali lagi bahwa seluruh amalan tergantung dari niat. Wa innama likulli imri'in ma Dan setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sekali lagi, bahwa setiap orang dia akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Contoh yang pertama, Beliau contohkan ada dua orang yang sujud. Ya. E, dua orang yang sujud. Sama-sama sujud. Ya. Secara zahir sujud ya. Ini amalan kesolehan. Amalan soleh. Amalan baik. A dan B. A sujud, B juga sujud. Kita lihat Masya Allah, sujudnya khusyuk. Ya, tetapi bisa jadi ya salah satu dari keduanya dengan sujud itu pertama mendapatkan karunia anugerah pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan Allah kasih rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya karena sujudnya dan bisa jadi yang kedua ya bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala bahkan dengannya Allah masukkan kelak ke dalam api neraka oleh azubillah dua sujud ini karena apa ahari dan nah, niat innamal a'malu bin niat sesungguhnya segala amalan itu tergantung dari niatnya wa innamal ikulli imri'in dan sesungguhnya setiap apa yang dia niatkan tergantung dari apa eh, sesungguhnya seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan saya bacakan kata Syekh Utsaimin Qad tajidur rajulaini yasjudan. Kata beliau. Mungkin Anda menjumpai dua orang yang sedang sujud. Keduanya sujud. Ahaduhuma yasjudu lisyamsi wal akhar yasjudu lillahi subhanah Salah satu dari keduanya ternyata sujud kepada matahari. Hmm. Ya. Yang lainnya ternyata sujudnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya sujud. Ya. Nah, kita nggak tahu kan? Ya. Dua orang sujud, ya kan? Nah, Fasuratul amali wahidah kata Syekh Utsaimin. Bentuk amalan itu sama. Ya. Lakin man yasjudu lillahi fa amaluhu mardiyun indallah wa man yasjudu lisyamsi fa amaluhu maskhutun indallah wa dzalika raji'un ila niyyatihima. Bentuk dari amalan keduanya ini sama. Tetapi orang yang sujud untuk Allah Subhanahu wa taala semata, maka amalannya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang sujud untuk matahari, maka amalannya tertolak dan dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini dikembalikan kepada apa? Niatnya. Niatnya. Dikembalikan kepada niatnya ya dan ini subhanallah mengingatkan kita kita ketika kita sholat mm-hmm. ya dalam contoh yang lain Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan contoh orang yang sholat satu mendapatkan pahala yang banyak besar sekali ya <clears throat> satu mendapatkan tidak mendapatkan pahala bahkan mendapatkan murka ya karena satu niat niatnya karena Allah subhanahu wa taala yang satu niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia berdirinya, rukuknya, sujudnya ternyata dia lama-lamakan, lama dia hiasi bukan untuk Allah semata, tetapi misalkan dia ingin mendapatkan pujian manusia. Misalkan ada ustadznya melihat, ya kan? Ada mertuanya yang lihat misalkan, ya. Sehingga dia sholatnya khusyuk lama gitu kan? Hmm. Ya sholatnya dihias-hiasi kita nggak tahu ya tapi yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yaumatul sarair pada hari di mana rahasia yang ada di dada manusia ditampakkan ya dan Allah katakan husila ma fis sudur ya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman eh, eh, eh, ber, eh, eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kata Rasul inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum. Allah itu tidak lihat kepada bentuk rupa kalian dan tidak lihat kepada tubuh-tubuh kalian, bentuk jasad-jasad kalian. Apakah rupanya itu cantik atau jelek, apakah itu tampan atau jelek, apakah bentuk tubuhnya ini keker, apakah bentuk tubuhnya ini e, bagus, apakah tinggi atau sedang atau pendek, ya atau apa itu yang kotak-kotak perutnya <laughs> eh? atletis atletisnya <laughs> iya. seperti Mas Ari misalnya kan gitu ya <clears throat> nggak lihat itu nggak lihat ya lihat kata Rasulullah SAW Inna Allah la zuru ila suarikum wala ila asamikum Allah nggak lihat kepada bentuk rupa kalian <clears throat> dan tidak lihat kepada jasad kalian Walakin kata Allah Subhan kata Rasulullah SAW, walakin akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat ke mana? Kepada hati kalian, illa kulubikum wa amalikum bukan amal-amal kalian. Oleh karena itu, <clears throat> hendaknya kita perhatikan hati kita. Karena pandangan Allah Subhanahu wa taala tertuju kepada hati kita semua. Kepada niat kita yang ada dalam hati kita. Kalau niatnya kita luruskan Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah. Bushra, kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala akan kasih pahala. Tetapi kalau niatnya tercampur dengan niatan-niatan selain Allah Subhanahu wa taala wal billah, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita dan tidak memandang kita. Ya. Ini contoh yang pertama. <clears throat> Innamal a'malu min niat. Sesungguhnya segala amal itu tergantung dari niatnya. Contoh yang lain, ya. <clears throat> ada orang ya, ada orang e, misalkan di malam hari mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi dewasa. Yeah. Ya, mimpi dewasa. Atau suami istri berhubungan intim. Ya Kata Rasulullah SAW, "Idza jalasa baina la arba' thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu." Ya. Kalau seorang laki-laki ya duduk di atas empat eh, apa namanya sisi wanita kemudian bersungguh-sungguh artinya ini adalah kinayah buat hubungan suami intim suami istri jahadaha faqad al-guslu, kata Rasul maka wajib mandi wajib mandi bagi yang laki-lakinya dan wanitanya. <clears throat> Kemudian eh, suami istri ini ya eh, dia mendapatkan air. Mendapatkan air. Ya. Mendapatkan air, kemudian ah mau berdingin-dingin diri. Kan gitu. Mandi ya, tapi tidak ada niat niatnya untuk mendinginkan diri hmm. ya bukan untuk iya, iya. mandi janabah iya, ya dapat pahala enggak suami istri itu enggak, enggak dapat pahala kemudian dia sholat diterima enggak sholatnya belum mandi janabah berarti belum suci satu. belum suci yeah. nah ini nah oleh karena itu niat penting kan walaupun dia mengguyurkan air dari kepala sampai sekujur, sekujur, tubuhnya <clears throat> tapi tidak tidak niat mandi janabah maka tidak diterima mandinya itu maksud saya kan ya, jadi uh, kita lihat <clears throat> eh, Syekh berkata Ar-rajulu yaktasilu bil ma'i tabarrudan wa thani yaktasilu bil ma'i minal janabah. Ada seorang laki-laki mandi eh mandi, tapi dia niatnya ingin mendirikan eh, mendinginkan badannya karena panas, cuaca panas. Yang satu mandi untuk niat mandi junub. Al awwalu 'ada wa ibadah. Laki-laki yang pertama dihukumi sebagai adat. Dia melakukan adat kebiasaan. Ya. Adat tidak dapat pahala. Yang kedua melakukan sebuah ibadah, ya. Nah, jadi uh, <clears throat> di sini penting ada niat. Kata Syekh Utsaimin walihada law kana 'ala al-insani janabah thumma ghamasa fil bahri litabarrudi thumma sall thumma salla fala yujzi'uhu dhalik li'annahu la budda min an-niyyati wa huwa lam yanwi at-ta'abbuda wa innama nawa tabarruda kata beliau oleh karena itu kalau ada seseorang yang memiliki jenabah, dia junub. Kemudian semen masa kemudian dia tenggelam, eh bukan tenggelam ya, artinya menenggelamkan diri, hmm. ya, eh, menenggelamkan diri, Bet, eh, nyelam di air, di lautan atau di bak atau laut atau kolam, hmm. ya. Tapi niatnya untuk meninggikan diri, bukan niat mandi wajib. Maka tidak sah ketika dia melakukan eh, sholat kata Syekh karena mesti harus adanya niat. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga. Kata beliau, يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة مثل لو أراد أن يصلي الظهر فيجب أن ينوي صلاة الظهر الظهر أو أراد أن يصلي الفجر أو أن ينوي صلاة الفجر أو أراد أن يصلي الوتر فيجب أن ينوي صلاة الوتر وهكذا kata beliau ya dia berkata wajib bagi orang yang ingin sholat dia niat dengan niat sholat tertentu kalau misalkan zuhur maka ketika dia mau sholat niat zuhur kalau asar dia niat sholat asar kalau fajar, dia niat sholat fajar. Ya, demikian seterusnya. Kalau sholat witir, dia niat, sholat witir. Karena apa? Misalkan jam 12, eh, eh, sudah zawal misalkan ya. Sudah waktu azan zuhur. Kemudian kita datang ke situ, kita niatnya sholat isya. Eh, Diterima nggak sholat zuhurnya? Nggak diterima. Ya, ya, Ya, misalkan eh, hari. Sholat Eh, fajar maksudnya, Iya. Salat fajar. Tapi niatnya salat tahiyatul masjid. Diterima enggak? Nah, diterima salat fajar ya. Karena ni dan niatnya salah. Ditentukan. Karena seperti yang eh, kita bahas dalam pertemuan yang lalu, niat itu ada dua kan? Pertama niatul amal, kedua niat eh, niatul ma'mul lah. Niatul amal itu ada dua. Yang pertama untuk membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah yang kedua untuk membedakan antara ibadah-ibadah yang ada apakah wajib atau sunnah apakah sunnahnya sunnah rawatib atau sunnah mutlak dan seterusnya ya ini yang perlu kita perhatikan yang keempat contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam masalah solat لا ينال ثواب الجماعة إلا إذا نوى الإمام الإمامة وإذا نوى المأموم الائتمام nah ini ya contoh ya, misalkan kita anak sama Mas Ari sholat ya berjamaah kemudian anak jadi imam Mas Ari jadi makmum makmum ya kan kata Syekh Utsaimin tidak mendapatkan pahala jamaah kecuali kalau anak berniat imam Mas Ari berniat makmum hmm. ya misalnya dua orang anu samping kiri Ari samping kanan jangan dibalik anak niat makmum hari niat imam iya. nah, Mas Ari ikutin anak, iya. <laughs> ini nggak akan diterima iya, nggak akan mendapatkan pahala dan tidak sah sholatnya Iya. ya nah, ini <clears throat> ini niat itu penting niat penting ya Baik. <clears throat> kemudian ada sesuatu yang contoh yang bagus sekali ya yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala kata beliau man kanat adatuhu an yusalliya ma'al jama'ati fa asabahu 'udhran habasahu an huduriha fa innahu yuktab lahu ajrul jama'ati kamilan bisababi niyyatihi ah kita perhatikan Ini sangat penting sekali. Kata Syekh Muhammad bin Shalih al rahimahullahu taala dan kata ulama yang lain juga Al-Imam Qayyim juga e, menyebutkan contoh ini. Ha? Atau yang lainnya ya. <clears throat> dengan e, redaksi yang berbeda tentunya. Orang yang adat kebiasaannya salat berjamaah. Ya, misalkan e, akhreda e, rajin salatnya subuh di masjid, duhur di masjid, asar di masjid, isya eh, maghrib dulu ya, maghrib di masjid, isya di masjid. Nah, rajin sudah tiap hari kan gitu. Rutinitas. Gitu. Rutinitas, hmm. ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa Amin. menjaganya. Baik. Ya, maksudnya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan pada kita ya untuk bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Nah, suatu saat akhreda ini jatuh sakit. Hmm. Nah, atau uzur lah. Iya. Nah, apakah dia safar atau sakit, ya? Uzur. Subhanallah kata ulama, fa innahu yuktab lahu ajrul jamaah. Ya, pahala jamaahnya tetap menda dia mendapatkannya. Walaupun tidak mengerjakannya. Walaupun saya... tidak mengerjakannya. Hmm kan gitu ya kalau tidak mengerjakannya kata Syekh kamilan kamilan sempurna dengan sebab niatnya ya dia rugi aduh kok anak nggak bisa jamaah ya anak sakit gitu kan ya Allah sembuhkan ya? atau safar ya anak nggak bisa jamaah ini seperti biasa ya. jangan khawatir ya orang yang melakukan ibadah secara rutinitas adat kebiasaan ya di masjid dapat pahala walaupun dia sakit duduk di rumahnya atau safar subhanallah subhanallah ya oleh karena itu pentingnya e, sebuah hal yang rutinitas ya. dijaga ibadah ini secara umum secara umum ya ini didasari dengan hadis yang sahih riwayat al-Imam Al-Bukhari di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam pernah bersabda, "Idza marida al-'abdu aw safara, kataba Allah lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahihan." Nah, ini kata Rasul SAW. Kata Rasul SAW, apabila seorang hamba sakit, sekali lagi, apabila seorang hamba jatuh sakit, atau safara atau melakukan safar. Kataballahu lahu maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan atau memberikan kepadanya, menentukan untuknya pahala seperti dia beramal ketika mukim dan ketika sehat. Ya. Subhanallah. Alangkah bahagianya orang yang seperti ini hmm. bisa menjaga sholat lima waktunya ya. ketika dia jatuh sakit Allah terus catat pahalanya sempurna sempurna mm ini berlaku juga dengan ibadah yang lain seperti membaca Al-Qur'an yeah. puasa sunnah Itu, misalnya itu tetap yeah. mendapatkan tetap. ini sebagian ulama berkata seperti itu, oh, ah, itu. ya hmm. Subhanallah ya. Hmm. Ini anugerah dan rahmat Allah yang besar sekali. Ya, yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang taat, yang bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini tidak untuk orang yang malas. Oh, iya. Ya kan? <laughs> ya. Ada orang yang malas salat jamaahnya melang bentong, ya kan? Iya. Ya, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang enggak, hmm. ya. Kemudian e, lama nggak ke masjid, nggak berjamaah. Kemudian jatuh sakit. Nah, dengan niat saya sholat jamaah nanti mendapatkan. <laughs> ya enggak. Enggak berlaku itu tadi ya. Enggak eh, berlaku. <laughs> ya. Ini kata ulama, bagi yang adat kebiasaannya adalah apa? Sholat jamaah. Ya. Ini yang perlu kita perhatikan. <clears throat> Contoh yang keenam. Contoh yang keenam Syekh berkata, "Rajulun yusalli raq'ataini yanwi bihima at-tatawwu'a wa akhar yusalli raq'ataini yanwi bihima al-fariidhah, fal 'amalani suratuhuma wahidah, walakin tamayyaza bin niyyah, fahadha naflun wa hadha wajib." Ya. Ada dua orang di masjid. Ya. Dua-duanya salat dua rakaat. Kita nggak tahu kan mana yang sunnah, mana yang ya. wajib. Itu bedanya dengan apa? dengan niat. Satu sholat subuh, misalkan ada orang terlambat sholat subuhnya dua rakaat ya sholat. Satu sholat apa? Sunnah. Hmm. Atau ketika safar dia kosor sholat dua rakaat. Hmm. Ya, tentunya dibedakannya dengan niat. niat. Ya, dibedakan dengan niat. Contoh yang lain, eh, Syekh berkata, "Man kanat نيته في تأخير الزكاة أن يتحرى من يستحقها فلا بأس به لأن في ذلك مصلحة للمستحق والله أعلم بالنيات Mas Ari misalkan punya emas banyak Amin. ya Amin kemudian uh, sudah satu tahun nih masanya mengeluarkan zakat masa mengeluarkan zakat. Tapi Mas Hari tidak keluarkan zakat. Hmm. Ya. Kita nggak tahu kan kenapa maksudnya. Iya. Yeah. Nah, ya, Kita tanya, Mas Hari kan sudah jatuh tempo kata istrinya yeah. untuk mengeluarkan zakat. Hmm. Nah, gitu. Hmm. Nah, kata Mas Hari, "Ana urid an u'ti uh, az-zakah liman yastahiq." Saya mau eh, sampaikan zakat ke orang yang berhak. Karena di sini kelihatannya nggak ada yang berhak nih. Yeah. Atau yang paling cocok gitu. Ya, yang betul-betul tepat, pas, gitu tepat, ya. Iya. tepat sasaran. Yeah. Nah, boleh nggak seperti ini? Boleh. Nah, niatnya bagus di sini. Ya, karena dia eh, apa namanya? mundur bukan untuk lari dari bayar zakat, tapi untuk eh, bayar eh, untuk sesuatu yang lebih bagus. Contoh berikutnya orang yang puasa sunnah puasa sunnah misalkan kita contohnya ada di sini Mas Ari sama Mas Reda ya. Yeah. Akhreda misalkan eh, hari Senin ya puasa sunnah eh, puasa sunnah Yeah. puasa sunnah ada pertama pagi pada subuh atau qabla subuh dengan ada ada niatan ya. Yeah. ya pergi sholat subuh biasanya pada subuh di masjid keluar eh, setelah terbit matahari jalan-jalan jalan-jalan ya kan eh, menggerakkan badan sampai pulang misalkan jam 8 atau jam setengah 9 ke rumahnya dapin rumahnya ya. gak ada makanan <laughs> waduh iya. gak ada makanan Oh, udah sekalian puasa aja deh. Sekalian puasa aja. Ya, anak puasa. Baik. Apa kata Syekh Utsaimin dengan kasus seperti ini? Puasanya sah atau tidak? Puasanya sah untuk salat sunnah ya, eh, untuk ya, puasa sunnah, bukan puasa wajib. Karena puasa wajib wajib qabla fajar. Baik. Walakin Walakinnahu yuthabu min niyyatihi faqat. Nah, ini yang penting. Karena apa? Eh, tetapi dia diberi, diberi pahala dari permulaan niatnya saja. Hmm. Oke. Ya. Okay? dari niat permulaan niatnya sampai eh, selesai saum itu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kita semua. Ada contoh yang lain. Contoh berikutnya. Ar-rajulu ya'kulu at-ta'ama syahwatan faqat. Wal akhar ya'kulu at-ta'ama imtithalan liqaulihi ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Subhanallah. Ini dalam masalah yang mubah nih Syekh Utsaimin ya. contohkan. E, si fulan misalkan namanya Zaid. Satu namanya Ahmad. E, Zaid makan biasa karena lihat makanan, waduh, makan ini lezat, nikmat, sesuai dengan syahwatnya, sesuai dengan keinginannya. Dia makan santap sampai kenyang, kenyang, hmm. dah, yeah. ya, habis. Satunya Pak Ahmad ini makan eh, ada niatan yang lebih. Niatannya ah, ana makan dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan, minum, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka orang yang berlebihan. Dia makan ingin menegakkan badannya supaya kuat bisa ibadah. Maka apa? Fasara aklul awwali ada wassani ibadah. Makanya Pak Zaid ini adat tidak dapat dosa, nggak dapat pahala. Adapun makatnya eh, eh, eh, Ahmad dapat pahala. Masya Allah, subhanallah. Pentingnya Baik. Eh, niat, penting kan? Nah. Lihat innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat. Niat. Dan kata Rasulullah SAW, "Wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia <clears throat> niatkan. <clears throat> Ada contoh dua lagi. Habis nah, itu kita tutup ya. Contoh yang lain tentang orang yang muterin Ka'bah. Tawaf. Tawaf di Ka'bah. Ya. Lihat, "Lau ja'ala yaduru haula al-Ka'bah liyutabi' madinan lahu yutalibuhu bidainin." أو لأي غرض gharadin الأغراض al-aghrad fa innahu la yasihhu tawafuhu li anna al-a'mala bin wa hadha lam yanwi tawaf kalau ada seseorang yang mengelilingi Ka'bah, mengelilingi Ka'bah, ternyata eh, Ka'bah ini niatnya untuk ngejer, untuk memperhatikan, mengawasi, hmm e, orang yang punya utang sama orang yang apa namanya dia punya utang gitu dia minjem ke si ini dia diawasi terus jangan-jangan kabur kan gitu yeah. <laughs> diawasi diikuti terus diikuti muter eh? maka tawafnya nggak sah ya karena niatnya bukan niat tawaf karena Allah Subhanahu wa taala dia tawaf itu karena untuk ngintai untuk ngawasi untuk ngikuti si yang punya utang itu. Ya? Nah, ini contoh uh, masalah yang lain. Karena dia tidak niat tawaf. Walaupun dari bentuk amalannya dia ini Ka'bah. Ini pentingnya apa? Iya. Hmm. Pentingnya niat. <clears throat> terakhir terakhir man talaba al-ilma syar'i fil ma'ahid wal jami'ati syar'iyyah berhubungan dengan para penuntut ilmu ini Yang terakhir ya. Orang yang belajar di ma'had-ma'had, di pesantren-pesantren. Orang yang belajar di jamiat Islamiyah. Di universitas-universitas Islam ya لأجل أن ينال الوظيفة والمرتبة أو الشهادة فقط فهذا أراد به غرضا من الدنيا فإنه متوعد على هذه النية الفاسدة والعياذ بالله Orang yang belajar di pesantren-pesantren, di pondok-pondok, di ma'had-ma'had, di jamiat Islamiyah, ya, di universitas-universitas Islam, tetapi tujuan orang tersebut, misalkan, ya, untuk hanya sekedar mendapatkan wazifah, untuk mendapatkan kerjaan misalkan. Untuk mendapatkan martabah kedudukan yang tinggi, di sisi masyarakat atau untuk mendapatkan syahada fakat syahada yang ijazah saja ya maka orang ini tujuannya dunia iya. ya tidak mendapatkan pahala bahkan kata Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia diancam diancam oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang rusak ini wal billah. Dia tidak akan mencium bau surga dalam hadis. Ya. Wal billah. وأما كتب لي وأما من أراد بتلك الشهادة أو الوظيفة أو المرتبة لأجل أن يتبوأ مكانا ينفع به المسلمين بأن يكون مدرسا أو مديرا أو موجها فهذا خير ولا بأس به لأن الأمور بمقاصدها كتب لي أدب orang yang belajar di pondok-pondok, di pesantren-pesantren, di universitas-universitas Islam itu agar uh, ijazahnya bermanfaat ketika dia keluar dari situ dia mendapatkan uh, kerjaan, dia mendapatkan kedudukan untuk dengannya memberikan manfaat. Sekali lagi, dengan kedudukannya dia bisa memberikan manfaat kepada kaum muslimin seperti jadi guru, atau jadi mudir ya dan yang lainnya maka kata beliau ini bagus la ba'sa dan tidak mengapa karena kata beliau al umur bimaqasidiha bahwa seluruh perkara itu e, e, tergantung dengan maksudnya ya dan Rasulullah SAW bersabda innamal a'malu bin niat sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya wallahu alam biswab ini yang bisa anak sampaikan mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan Allah taala kita buka eh, sesi tanya jawab eh, dan anak serahkan ke akhuna Ari falyatafaddal mashkurana Nah, Ustaz Barakallahu Fikum wa Jazakallahu Khairan Terima kasih atas materi yang telah sampaikan kepada kami Di kesempatan pagi hari ini Semoga dapat menambah hasanah ilmu kita Dan memberikan kemudahan kita di dalam mengerjakan amalan-amalan ibadah Ikhwatul Islam, rahimani Allah wa iyakum Pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya di 021 823 021 823 atau pesan singkat di 081 Silahkan sebutkan nama, kemudian alamat dan kami mohon pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan kita. Kami angkat telepon yang pertama. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Mohon maaf. Dengan Pak Tio di Cinere. Silakan Bapak Tio pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, ahlan Pak Tio. Ya, karena uh, niat tadi itu pentingnya. Iya. Yeah. Uh, untuk masalah sholat misalnya Ustaz. Mm -hmm. uh ya jadi niat itu apa harus apa diucapkan untuk membedakan nantinya misalnya eh, antara sholat wajib dengan sholat sunnah, misalnya yeah. nah, kita dari dulu berniat mau jamaah sholat maghrib yeah. itu misalnya tapi ketika itu kita mendapatkan waktu untuk sholat uh, sunnah tayatul masjid gitu yeah. jadi apa cukup dengan di dalam hati atau harus dilafatkan ah, gitu ya Pak ya dilafatkan gitu baik Bapak ya, iya. terima iya, kasih kita iya. aja terima kasih Ustaz baik Masya Allah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya pertanyaan yang bagus sekali yang Masya Allah, Masya Allah manfaat buat kita semua <clears throat> ya dari Patio di Cinere ya eh, para ulama tentang masalah niat apakah dilafalkan atau tidak ya ini berhubungan dengan tempat niat ya telah e, terjadi kesepakatan di antara ulama bahwa mahallu an-niyati al-qalbu kata ulama ya bahwa tempat niat itu adanya dalam hati ya di niat misalkan seseorang berniat apa saja kan di hati yes. Iya. ya kan jadi sudah hal yang sangat-sangat diketahui sangat ma'ruf oleh kita semua ya bahwa niat dalam hati ya oleh karena itu para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwa cukuplah ketika kita ingin melakukan sebuah amalan apa saja maka cukup dalam hati dan tidak mesti diucapkan ya tidak disyariatkan bahkan diucapkan ya bahkan sebagian ulama e, membid'ahkannya oh, ya nah ini jadi e, niat itu mahalluha al-qalb niat e, tempatnya dalam hati seperti tadi kasus misalkan kita mau sholat maghrib yeah. kita mau sholat maghrib kemudian kita dapat sholat tahiyatul masjid dua rakaat dulu nah kita sebelum e, sholat maghrib tiga rakaat bermakmum dengan imam kita niatkan dua rakaat niat tahiyatul masjid dan dalam hati. Ya. Dalam hati kemudian kita salat tahiyatul masjid dua rakaat. Selesai? Ya, maka kita e, bermakmum dengan imam yang ada di masjid tersebut dengan niat salat maghrib berjamaah dan menjadi makmum. Ya. ya dan cukup di dalam hati. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal itu tergantung dari niat. niat. Ya, wa inna malikul imri ma dan setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan lihat tadi dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Eh, bersab, eh, Rasul SAW bersabda apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila kulubikum wa amalikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk rupa, kalian dan jasad kalian tetapi lihat ke hati hati ya dan amal lihat ke hati kemudian juga e, <clears throat> ibadah itu juga selain niat harus ada contoh dari Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam harus ada contoh contoh dari Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam ya tadi seperti kata Alimah imam Abu Dawud bahwa niat ini separuh Islam nah. separuh lagi adalah Eh, eh, hadis amal a'malu binniyat separuh Islam. Separuhnya lagi adalah amalan zahir. Tentang masalah batin hubungannya adalah uh, hati dan masalah niat. Ya. Dengan hadis innamal a'malu Ya. Adapun secara zahirnya itu dengan hadis man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan tidak ada contoh dari kamu maka ter, maka tertolak kata Rasulullah SAW. Ya, amalan zahir kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Amalan batin ya cukup dengan niat dan niat itu harus ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu kita niat amalnya harus jelas. Niat amalnya apakah niat sunnah ataukah wajib dan seterusnya. Ya. Dan sekali lagi niat dalam hati. Semua amalan yang kita lakukan ya itu niatnya pasti di hati misalnya gini saya sekarang mau minum ada niat kan iya. niat di hati niat di hati kemudian saya minum ya kan nggak saya katakan ke Ari Ari hmm. niat saya mau minum hmm. ya? Kan? <laughs> Iya. saya mau tidur iya. kan nggak saya bilang niat iya. saya mau tidur iya. kan gitu ini kata ulama iya. bahkan uh, uh, kita ngomong um, niat saya mau ini, niat saya mau begitu dan sebagainya. Ini sesuatu yang abas Iya. sesuatu yang abas sesuatu yang uh, eh, abas ini artinya main-main ya, akan iya. main-main. Apakah kita sedang mau menghabarkan atau apa? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu masalah niat. Kan itu. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa niat itu mahallu hal qalb, tempatnya di dalam hati dan tidak dilafazkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya untuk Bapak Bapak yang bertanya dan kita semuanya semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih ke Pak Pak ya yang di sini ya. Iya, Pak Taufik apa siapa gitu. Ya? Iya, Allah. Terima kasih atas pertanyaan. Iya, dan berikutnya kami buka kembali silahkan di 0218236543. Halo? Halo. Halo. Iya, dengan Ibu siapa di mana? Halo. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Saya Umu Wahid dari Cilacap. Silakan Ibu. Nggih. Yes. silakan. Yes. Yes. Saya mau tanya Ustaz. Iya. Yeah. Niat itu kan membedakan antara ibadah dan adat, nggih. Yes. Adat yeah. Iya, ibadah ya, sama terus adat. Kemudian yeah. kalau misalnya kita mau ber, yeah, hmm. ber melakukan adat, Ustaz, misalnya hmm. adat agar mendapat pahala hmm. seperti ibadah hmm. gitu. Hmm. hmm, hmm, hmm. Iya, ibadah. Misalnya saya ini kan uh, disuruh sama dokter Ustaz untuk yeah. diet. Untuk apa, Ibu? Mengurangi garam yeah. dan diet. Mas. Oh, diet. Ya, diet. Nggih. Nggih. Lemak, Ya. Nah, ini agar diet saya ini mendapat ibadah. Hmm. Hmm, hmm. niatnya seperti apa Niat, gitu? Niatnya seperti <laughs> apa iya. gitu. Iya, iya, iya, iya, ya. Cukup Ibu? Cukup? Iya, iya, terima kasih. Matur suwun. Wah, iya. Wah, anti kadari. Iya. Oh, <clears throat> Ini pertanyaan bagus sekali. <laughs> Iya. Ya. Adat ingin dapat pahala juga. Ah, ini gimana ya, Masya Allah. Orakolofik. <laughs> Uh, eh, betul apa yang dikatakan oleh ibu yang dari Cilacap, ya. <clears throat> Niat itu seperti yang saya katakan, ya. Ada dua. Dan ulama bilang ada dua ya. Yang pertama niatul amal, yang kedua niatul ma'muli lahu. Ya. Dua-duanya penting. Niatul amal, niat amalan. Ya. Yang kedua niatul ma'muli lahu. Niat kepada siapa kita beramal. Ya, atau untuk siapa kita beramal. Niat yang pertama, niat amalan dan niat makmul yang kedua ini keduanya harus terkumpul di kita ini. <clears throat> ya, bahkan niat yang kedua lebih penting kata Syaikhul Utsaimin. Kepada siapa kita niatkan? Ya. Nah, niatul amal ada dua. Ini untuk murajaah ya, untuk mengulang supaya para pendengar dan pemirsa bisa mengingat kembali. Niat amal ada dua. Pertama, untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Yang kedua, untuk membedakan antara ibadah satu dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Nah, seperti yang ditanyakan oleh e, ibu yang dari Cilacap, bahwa niat yang bisa merubah adat istiadat, adat kebiasaan, sesuatu yang mubah yeah. jadi ibadah bagaimana? Kan gitu. Iya, yeah, so. Ya. Ini penting sekali. Iya. Yeah. Uh, Al-Imam Nawawi rahimahullah taala berkata, "Al-mubahat tasiru bin niyati ta'at." Ah. Hal-hal yang mubah yeah. bisa menjadi ketaatan, ketaatan dengan apa? Dengan niat. Dengan niat. Hmm. Nah, amal lebih niat Sesungguhnya amal tergantung dari niatnya wa innamal likulli beriman dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Baik. Kasusnya kita atau ibu berniat diet. Bagaimana kalau kita melakukan diet supaya dapat ibadah? Nah. Eh, supaya <laughs> menjadi ibadah. Yeah. Kan gitu. Yeah. Ini bagus sekali pertanyaan. Niatnya gampang. Ya. Seorang wanita yang punya suami. Suami. Iya. Kalau misalkan dia aduh saya mau membahagiakan suami. suami. Kan gitu. Iya, Kalau kegemukan suami kurang suka. Nah. Bukan nggak suka, kurang suka. Kurang ya. ya? Hmm. Kurang suka. Maka saya diet. Iya. Nah, ini niat buat pahala. Bismillah. Karena untuk ketaatan pada suami. Saya oh, iya. nah, suami bilang, "Bu, ya bu, jangan banyak-banyak makannya kan?" Iya. ya. Itu nasinya yang muntung dikurangi dikit, iya. ya, kan? Oh iya. Diet nah. kan itu? Jadi nah. pahala. Atau niatnya untuk supaya ibadahnya ini ketika badan kita akan eh, lebih ringan ya. Lebih ringan. Ya. ya? Niatnya itu karena Allah ya Allah, kalau saya gemuk itu ngangkat ketika sujud atau bangkit dari apa namanya ruku hmm. ya berat sekali untuk sujudnya saja berat iya. Anak mau supaya ibadah ini sempurna enak ini tetap pahala ini nah. tetap pahala karena biasanya orang yang kegemukan seperti kata dokter ya, iya. ya bisa bertanya ke dokter dokter ya <clears throat> itu penyakit penyakit itu pada datang iya yeah, ya mm yang lalu Lapuran, ya, ya samuran, samurat Kemudian eh, jantung, oh, iya. ya, darah tinggi, darah tinggi. Karena masalah eh, kesehatan ini sumbernya perut perut pencernaan perut, ya. pencernaan ini kata dokter ya nah. nah, jadi oleh karena itu ibu yang <clears throat> di Cilacap ya eh, bagaimana supaya niat kita ibadah niatkan karena itu nah ya Allah kalau kalau saya sehat ingin ibadah supaya sempurna kan gitu e, ya, supaya suami e, senang dan itu saya taat sama suami ya. Nah, seperti itu dan seterusnya ini yang bisa e, disampaikan dan banyak lagi manfaat-manfaat badan e, sehat kan ya. iya ya. Allah alamis supaya kita bisa apa bantu orang tua iya bantu orang miskin hmm. dengan tenaga kita dengan badan yang sehat kita badan ini bisa beraktivitas dengan aktivitas yang mendatangkan apa pahala dari Allah Subhanahu wa taala ini niat-niat ini yang yang mudah-mudahan Allah kasih pahalanya nah nah baik Ustaz uh, tapi eh. sebentar lagi karena penting yeah. tapi kalau niat dietnya nah hanya sekedar untuk tampil cantik, cantik. ya tidak ada niatan lain bahkan misalkan kalau saya seksi iya. <laughs> itu banyak orang yang iya, lihat oh, dengan nah. takjub iya. wah ini, malah maksiat <laughs> gitu. ini maksiat ini malah mengundang dosa, Kembalikan kebalikan yang pahala kebalikan tadi, yang pahala ya. tadi iya. tergantung niatnya kan baik iya orang yang diet supaya badannya misalkan bagus mm -mm. seksi mm -mm. dilihat oleh orang apalagi laki-laki mm dengan pandangan yang takjub. Yeah. Wah ini dosa kalau ini. Hmm. Ini ini ini niatan yang salah. Nah. Hmm. <clears throat> Baik. Nah Ustaz, uh, pertanyaan berikutnya ini pertanyaan terakhir Ustaz. Yeah, Kami bacakan terakhir. dari pesan singkat hmm. Ibnu Paulin di Sulawesi Selatan. Ustaz, bagaimana status amalan orang yang berbuat bid'ah yang mana mereka niatnya baik untuk mendapatkan pahala dari Allah. Iya. Tapi caranya tidak sesuai syariat Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah. Yeah. Iya. <clears throat> Ini pertanyaan e, bagus sekali, ya. <clears throat> pertanyaan bagus sekali tentang orang yang e, berbuat bid'ah, tidak ada sunnah, tapi niatnya bagus. Nah, nah niatnya bagus. ya, niatnya <laughs> iya. bagus. Ya. Bagaimana ceritanya ini? Ya, orang yang melakukan amalan bid'ah, tidak ada sunnahnya, tapi niatnya baik, ya, ini tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa hmm. Taala. Ya, karena selain kita harus ikhlas dalam beribadah, kita juga harus ibadah kita ini harus sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, dengan dalil-dalil seperti ini. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana." Surat Al-Mulk ayat 2. Allah lah yang menciptakan kematian. Allah menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan paling banyak amalnya. Hmm. Ya. Nah. Ketika membaca ayat ini Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, "Ai akhlasuhu aswabuh." <clears throat> yang paling ikhlas dan yang paling sawab. Kemudian dia ditanya, Ya Abu Ali, ma akhlasuhu waswabuh. Wahai Abu Ali, maksudnya Udal bin Iyad. Apa maksud perkataan anda yang paling ikhlas dan yang paling suab? Dia menjawab, Innal amala. Iza kana khalisan walam yakun suaban lam yukbal. Wa iza kana suaban walam yakun khalisan lam yukbal. Hatta yakuna khalisan suaban. Fal khalisu ay yakuna lillah. Was suabu ay yakuna ala sunnah. Beliau berkata, sesungguhnya amalan itu apabila khalis tetapi tidak soab tidak diterima apabila soab tetapi tidak khalis juga tidak diterima yang diterima itu khalis dan soab Bagaimana amalan yang didasari dengan khalis dan soab? Kata beliau khalis itu hendaknya amalan untuk Allah dan soab itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kesimpulannya, amalan yang paling bagus, amalan yang baik menurut Allah adalah amalan itu didasari dengan ikhlas karena Allah, dan yang sesuai dengan sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam. Ya, nah, ini. Kemudian suatu saat pernah dalam Sunan Ad-Darimi, ya, para sahabat sebelum sholat subuh itu, ya Abu Musa Al-Ash'ari pernah <clears throat> melihat di sebuah masjid ada orang yang kumpul-kumpul berhalakoh-halakoh. Hmm. Ya. Setiap halakoh ada pemimpinnya menunggu waktu salat, menunggu salat. Kata pemimpinnya, halilu mi'ah, bertahlillah seratus kali." Hmm. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang mengkomandoi Yang mengkomandoi. Hmm. Kemudian kabiru mi'ah, takbirlah seratus kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jadi zikir seratus seratus, ada kerikil-kerikilnya. Yeah. Untuk menghitung. Abu Musa al ini kaget melihat itu kan? Iya, iya. Artinya dia pergi ke Abdullah bin Mas'ud. Hmm. Ya. bagi di depan rumahnya Abdullah bin Mas'ud ada para sahabatnya yang masih nunggu beliau. <clears throat> Kebiasaan kaum salaf begitu bersama orang yang eh, alim, ya. Kemudian singkat ceritanya ketika Abdullah bin Mas'ud keluar dari rumah itu dihabarkan Abu Musa al syari Wahai Abu Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid amran ankartuhu Walam ara walillahil hamd illa khaira. Wahai Abu Abdurrahman, tadi saya melihat di masjid sebuah perkara, tapi saya ingkari. Tetapi walillahil hamd, saya tidak melihat perkara itu kecuali baik. Kan ajib ya? Iya, Zat. Dia ingkari perkara itu, iya. tapi dia melihat perkara itu baik. baik. Anita. Ya, ya. Tapi dia ingkari. Kenapa dia ingkari? Karena tidak dicontoh sama Rasulullah SAW. Tapi kenapa dia tidak me, tidak eh, mengatakan itu baik? Karena zahirnya amalan yang soleh. Iya, zikir. Zikir. Kata Abdullah bin eh, kata Abdullah bin Mas'ud, apa itu? Hmm. Dia ceritakan tuh. Dia ceritakan bahwa uh, ada kelompok halakoh yang menunggu waktu menunggu sholat kemudian dipimpin suruh baca takbir seratus kali, tahlil seratus kali, pokoknya zikir 100 kali seratus kali. Kemudian singkat ceritanya ya karena agak panjang nih hadis. Yeah. eh, Abdullah bin Mas'ud dengan para sahabat datang ke masjid itu. Mm -hmm. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Apa ini?" Apa jawab mereka? Yang di masjid itu kata mereka, "Hasan, wahai Abdullah, eh, Abdullah bin Mas'ud, ini adalah kerikil-kerikil." Na'udzu bihi takbir wa tahlil wa tasbih. Dengan kerikil-kerikil ini kami hitung jumlah takbir, tahlil dan tasbih. Hmm. Jadi takbir 100 kali, tahlil 100 kali, tasbih 100 kali. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Uddu antum sayyi'atikum." Hitung oleh kalian keburukan-keburukan kalian saja. Hmm. Fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai' saya jamin tidak ada satu kebaikan pun yang akan hilang dari kalian. Yeah. Nah, gitu. Kemudian singkat ceritanya mereka uh, uh, sebentar lagi Abdullah bin Mas'ud bilang bahwa wahai kalian lihat para sahabat kan sahabat Rasul masih ada. Yeah. Pakaiannya masih bagu, masih yeah. belum usang kan? Ania tuh tan kasir apa benda-benda iya. bejana mereka masih bagus belum uh, hancur maksudnya iya, Messi dekat dengan zamannya para sahabat. Yeah. Ya. Gitu. Kata dia uh, kata Abdullah bin Mas'ud, <clears throat> kalian ini apakah membuka pintu kesesatan? Hmm. Ya. Apakah kalian berada di sebuah uh, keadaan yang lebih baik dari keadaannya Nabi Muhammad atau kalian justru membuka pintu kesesatan? Yeah. Kan itu kata Abdullah bin Mas'ud di antara perkataan dia. Apa jawaban kaum itu yang melakukan hal-hal yang e, dianggap baik oleh mereka padahal tidak ada sunnahnya? Kata mereka kepada Abdullah bin Mas'ud, ya. E, Ma nuridu illa al-khair. Ya Abu Abdurrahman, wa ya Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Iya. Nah ini ya. Sama seperti kasus ini tadi ya. Iya, sama seperti kasus ini. Iya semua orang yang melakukan bid'ah tidak ada keinginan dari mereka melainkan keikhlasan. Sebagian besarnya ya, keikhlasan sebagian besarnya. ini baik. hmm Tapi kita lihat apa kata Abu uh, Abu Abdurrahman eh, kata Abdullah bin Mas'ud. Mm-hmm. Wa kam min muridin lil khair lam yusibhu. Berapa uh, berapa banyak orang yang ingin kebaikan tetapi tidak benar tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata perawi uh, asar ini, dia berkata, uh, kami melihat kebanyakan dari mereka itu yang di masjid yang melakukan bid'ah ini, nanayau menahruan mal khawarid. Oh. Berperang melawan kita bersama khawarij. Ah, ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tadi. Yang pertama, bahwa tidak semua amal yang dianggap baik itu diterima kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas betul penting, hmm. tetapi juga syarat yang satunya yakni sesuai dengan sunnah penting juga. Ya, ya. ini pertama. Yang kedua bahwa e, sesuatu yang tidak ada sunnahnya bid'ah, ya bentuk variasi-variasi bentuk apa yang namanya kreasi-kreasi eh, uh, dalam agama ya yang tidak ada sunnahnya tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-din man lam ya'zan bihi Allah. Hmm. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa ambil pelajaran bahwa bid'ah itu walaupun kecil bahaya, karena nantinya apa? Semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, bahkan bisa menjerumuskan orang sampai kepada masalah pembunuhan. Hmm. Ya. ya. Karena karena orang yang melakukan bid'ah itu tidak punya kaedah. Hmm. Tidak punya aturan dalam agama. Tidak punya aturan. Hmm. Lihat, mereka menganggap perbuatan-perbuatan mereka ini baik, baik, hmm. baik, baik, baik sampai masuk dalam eh, bid'ah akidah masuk menjadi orang-orang e, khawarij sehingga berperang dan membunuh, membunuh ya, eh, sahabat hmm. Rasulullah SAW ya membunuh kaum muslimin lihat kata perawi hadis ini yuta'inunana yauman nahrawan mal khawarij mereka berperang ya dengan kita dengan para sahabat dan kaum muslimin di peperangan Nahrawan hmm. bergabung dengan kaum Khawarij. Kaum Khawarij, kaum yang Eh, keluar ya di masa sahabat yang suka mengkafirkan eh, sahabat dan kaum muslimin ya dan mereka adalah orang-orang yang sesat ya jadi eh, perlu diketahui bahwa eh, niat ya yang kita bahas ya yang kita bahas ya itu adalah sesuatu yang sangat utama dan eh, sangat perlu kita perhatikan selain itu juga amalan kita harus sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi iya. salatu wassalam ya, dan e, para pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan <clears throat> dan ya, insya Allah Taala kita akan lanjutkan tentang kaidah-kaidah yang berhubungan masalah niat karena penting sekali ya kita masuk ke apa namanya e, pembahasan lain dulu nanti setelah kaidah-kaidah yang berhubungan masalah niat e, dirasa tidak cukup kita akan kembali ke buku e, eh, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islam karya e, saudara kita yakni akhuna wa ustaz e, Ahmad Sabik e, hafizahullah taala yakni tentang kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang insyaallah buku ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan anda akan tambah contoh-contoh eh, dari contoh-contoh eh, para ulama agar pemahaman kita tentang kaidah-kaidah yang ada semakin luas dan supaya kita semakin dewasa supaya kita semakin e, memiliki pengetahuan yang benar tentang masalah Islam ini. Karena apa? Karena kesesatan-kesesatan yang ada di tengah masyarakat ini, Syekh Al-Albani rahimahullah taala pernah berkata dengan dua sebab. Ya. Dua sebab. Yang pertama qillatul bid'ah fil ilm. Sedikitnya ilmu yang mereka miliki. Yang kedua, tidak pahamnya manusia tentang kaidah-kaidah syar'i. Tidak pahamnya manusia tentang kaidah-kaidah syar'i. Memahami din dengan seenak sendiri. Serampangan. Serampangan. Ini yang sangat membahayakan. Iya sih. Ya. Ini saja barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.